Kita masih membahas al-kabair yaitu dosa-dosa besar kita sudah sampai pada al-kabiratu as-sadisatu wal ishrun dosa besar yang ke-26 yaitu az-zulm kezaliman berbuat zalim yaitu berbuat aniaya kesewenang-wenangan kejahatan terhadap orang lain, baik itu dengan memakan harta mereka, merampas dan merampok harta mereka, serta mengambilnya secara zalim, maupun bentuk kezaliman dalam bentuk memukul orang lain, mencaci maki orang lain, atau melakukan tindak perbuatan yang melewati batas terhadap orang lain, ini semua termasuk bentuk-bentuk kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dan telah menyampaikan kepada kita tentang bahaya berbuat zalim. Dalam sebuah hadis qudsi yang beliau riwayatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis atau berkata di dalam hadis qudsi, يا عبادي إني haramtu dhulma على نفسي وجعلته ja'altuhu bainakum فلا fala tazalamu. hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Maka janganlah kalian saling mendalimi. Ittaqudz zulma fa inna dzulma Hati-hatilah terhadap tindak kedaliman. Karena tindak kedaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Merupakan kegelapan pada hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyampaikan wasiat yang berharga kepadanya. Di antara wasiat tersebut adalah wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzalimi. Karena antara doanya dan Allah tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, doa orang-orang yang dizalimi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam ya, lam ya, lam yuflitahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi waktu tenggang atau tangguh kepada orang yang zalim hingga apabila Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya, Allah tidak akan melepaskannya. Lam yuflithu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain maka janganlah ia menzaliminya dan janganlah ia menghinakan saudaranya sama muslim. Ya. Nah, itu adalah hadis-hadis di mana eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita akan bahaya kezaliman. Secara khusus bentuk-bentuk kezaliman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancam ya dengan uh, eh, siksa ataupun adab yang yang besar ya seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man zalama qaida shibrin minal ardi tuwiqa min sab'i ardin barang siapa yang mendolimi sejengkal tanah artinya dia merampas sejengkal tanah secara zalim maka ia akan dikalungi dengan tujuh lapis bumi ia akan dikalungkan dengan tujuh lapis bumi. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berkaitan dengan uh, kezaliman dalam bentuk menumpahkan darah orang lain secara batil atau secara tidak hak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول أول من سن القتل jiwa manusia tidak terbunuh kecuali anak Adam yang pertama mendapat bagian dosa dari darahnya karena ia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghukum hewan-hewan karena kezaliman yang terjadi di antara mereka pada saat mereka berada di dunia. Itu antara hewan-hewan Bagaimana pula di antara manusia? Itulah balasan Allah bagi hewan-hewan. Lalu bagaimana ya kezaliman yang terjadi di antara manusia? Apakah akan dibiarkan begitu saja? Ya, jawabnya tentunya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna." sungguh kalian akan sungguh hak-hak akan diserahkan kepada pemiliknya. Kalian akan memberikan hak-hak kepada pemiliknya. Kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sehingga kambing yang tidak bertanduk akan dikisas atau dibalaskan dari kambing yang bertanduk. Ya, akan akan diberi hak kisas atau membalas terhadap tindak kezaliman yang dilakukan oleh kambing yang bertanduk. Demikian ikhwan fillah azani Allahu jami'an. Nah itu antara hewan, kezaliman di antara mereka juga akan dikisas, juga akan di eh, akan diputuskan secara adil pada hari kiamat. Bahwa kezaliman yang mereka lakukan itu tidak dibiarkan begitu saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja. Maka Allah mengatakan wala Allah ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Janganlah kamu mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabaikan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan tangguh kepada mereka sampai hari berbangkit. Hari di mana ya mata-mata manusia terbelalak. Ya hari berbangkit. Ikhwani fid wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi tidak ada ya satu bentuk kezaliman pun yang akan dibiarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diberi keadilan oleh hakim yang maha adil. Ya, ya semua bentuk kezaliman akan dibalas ya dengan balasan yang setimpal di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar kita membebaskan diri dari segala macam bentuk-bentuk kedaliman sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini adalah suatu itu perkara yang tidak mudah dan tidak gampang untuk diselesaikan nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu berkaitan dengan hablun minan nas yang pertama kali diadili adalah masalah darah yaitu kezaliman dalam bentuk menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Itulah nanti yang pertama kali diadili pada hari kiamat yaitu berkaitan dengan darah manusia. Apakah dia pernah terlibat ya dalam menumpahkan darah seorang muslim atau seorang eh, seorang anak manusia tanpa hak kalau dia terlibat menumpahkan darah orang lain tanpa hak maka itulah yang pertama kali diadili berkaitan dengan hablun minan nasnya adapun berkaitan dengan hablun minallah yang pertama kali diadili adalah urusan solatnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an Rasulullah memerintahkan uh, kepada kita semua agar kita membebaskan diri dari bentuk-bentuk kezaliman sebelum kita bertemu dengan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun madlimatun li akhihi min 'irdihi aw min aw syai'un, ya falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinaran dinarun wala dirhamun." In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlimat madlamatihi. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila عليه. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya dalam bentuk uh, dalam uh, terhadap kehormatan ataupun sesuatu yang lain, ya, hendaklah ia minta halal, yaitu meminta pembebasan darinya pada hari ini. Yaitu dia selesaikan urusan kezalimannya dengan yang bersangkutan pada hari ini sebelum tidak ada fungsi dan faedahnya lagi dinar dan dirham. Tidak berguna lagi dinar dan dirham untuk menyelesaikan urusan. Kalau di dunia mungkin ya masih bisa diselesaikan urusannya dengan berdamai dengan orang yang dizalimi. Namun pada hari kiamat nanti tidak ada lagi dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal akan tapi yang berbicara adalah al-hasanat was yaitu pahala-pahala kebaikan atau dosa-dosa kejahatan. Jika ia memiliki amal saleh, akan diambil darinya menurut kadar kezalimannya. Dan jika ia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka keburukan-keburukan dari orang yang didoliminya itu akan diambil dan dibebankan kepadanya, diserahkan kepadanya, dipikulkan kepadanya. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi kalau kita memiliki hutang kezaliman atau ada urusan dengan orang lain dalam bentuk kezaliman, maka hendaknya kita menyelesaikannya sekarang. Sungguh satu ucapan yang sangat berani sebagian orang mengatakan, fulan urusan kita kita selesaikan nanti di akhirat. Dan ini merupakan satu perkataan yang sangat berani. Ya dan e, kita kata mendahului ya perkataan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk menyelesaikan urusan-urusan kezaliman itu di dunia sebelum nanti urusannya diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan itu bukanlah urusan yang mudah ya nah sungguh berani orang-orang yang mengatakan ya persoalan kita masalah kita kita selesaikan di akhirat ya sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyelesaikannya di dunia ya untuk menyelesaikannya di dunia, bukan menangguhkannya sampai hari akhirat. Ya karena ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, urusan di akhirat itu adalah suatu yang sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Ya, urusan yang sangat berat dan melelahkan. Ya, maka hendaknya kita selesaikan sekarang di dunia. Ya, sekarang di dunia. Karena pada di, di akhirat nanti kita tidak bisa menebus dengan apapun, tidak bisa menebusnya dengan dinar dan dirham tapi yang berbicara adalah al-hasanat wasayyiat. Ya, kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita akan diambil dan diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi atau kalau tidak ada kebaikan maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dipikulkan kepada kita. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Taib. Ya, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Jika kekuasaan mendorongmu untuk mendolimi manusia, ingatlah kekuasaan Allah terhadap dirimu." Ya musnahnya apa yang kamu lakukan terhadapnya dan tetapnya apa yang akan mereka lakukan terhadap dirimu pada hari kiamat nanti. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita, ya. Nah, jika kita punya kuasa untuk mendolimi orang lain, ya misalnya kita adalah orang yang banyak duit, punya kekuasaan dan kita merasa bisa berbuat semena-mena, sewenang-wenang terhadap orang lain, ya. Bagi orang-orang yang seperti ini, Ya jika kekuasaan mendorongmu untuk mendolimi manusia, maka ingatlah satu kekuasaan Allah terhadap dirimu bahwa Allah maha kuasa, aziz, maha perkasa, guntikom, dan lagi keras pembalasannya. Ya, keras pembalasannya. Allah Subhanahu wa taala apabila menyiksa orang zalim, maka dalam yutlif lam yuflithu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya. Ingatlah kekuasaan Allah terhadap dirimu ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu. Nah, kemudian ingatlah musnahnya apa yang kamu lakukan terhadapnya, hilangnya apa yang kamu lakukan terhadapnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tetapnya apa yang akan mereka lakukan terhadap dirimu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hak untuk mengkisos dirimu pada hari kiamat nanti. Jadi ingat tiga perkara itu. Ingat kekuasaan Allah terhadap dirimu, dan ingat juga bahwasanya apa yang kamu lakukan terhadap dirinya akan musnah, akan hilang. Ya, kemudian yang ketiga ingatlah bahwasanya dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hak untuk membalas perbuatan dolimu. Dalam sebagian asar disebutkan bahwa apabila hari kiamat datang, orang-orang yang zalim, para pembantu mereka dan para pen, eh, dan para pencatat mereka berkumpul, ya menjadi satu Lalu mereka dimasukkan ke dalam peti serta dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, jadi betapa menyesal orang-orang zalim ketika menonton kebaikan-kebaikannya dibagikan kepada setiap orang yang ia zalimi. Ia menyaksikan, ia melihat kebaikan-kebaikan yang yang telah diusahakannya di dunia, ya, itu akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Ya manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, ya, orang yang bangkrut itu adalah al-muflis. Man, man la, al-muflis orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki ha, ha, tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham dan tidak juga memiliki barang. Ya, yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki barang. Itu orang yang sudah tak punya uang lagi dan tidak punya barang lagi, itulah dia orang yang bangkrut. Memang demikianlah ya pengertian dan definisi orang bangkrut. Ya orang yang tidak punya duit lagi dan tidak punya barang lagi. Barang dagangannya habis, duitnya juga habis. Itulah orang bangkrut. Maka Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di sini ingin menjelaskan sesuatu kepada mereka, ya yang berbeda dengan apa yang mereka eh, sebutkan tadi. Ya Nabi mengatakan, Innal muflisa min ummati ya'ti yaumul qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat membawa amal yaitu membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat. Yaitu dia telah melakukan salat, puasa dan zakat dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan niat yang ikhlas dan dengan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dia membawa pahala solat, pahala puasa dan pahala zakatnya. Sebab kalaulah puasa, solat dan zakatnya itu tidak ikhlas, maka tidak akan menjadi pahala. Demikian juga jika solat, puasa, puasa dan zakatnya itu tidak sesuai dengan sunnah, itu juga, juga tidak akan membuahkan pahala. Jadi orang ini sudah melakukan ibadah dengan baik. Ya solat, puasa dan zakatnya sudah ikhlas dan sudah, sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah yaitu dua syarat diterimanya diterimanya amal sudah dilakukannya. Namun sayang, ya kebaikan yang telah diusahakannya di dunia itu ternyata ya hapus bagikan fata morgana. Kenapa? Ya Nabi mengatakan waqad syata mahada, wa fahada, wa akala mala hada wa safaka dama wa daraba hadza. Ya namun sayang ia telah ya mencaci si fulan menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan. Ya, rupanya banyak kezalimannya. Ya, dia men pernah mencaci si fulan, dia pernah menuduh si fulan tanpa bukti. Ya, dia telah memfitnah si fulan, dia telah memakan harta si fulan, mengambil harta si fulan tanpa hak. Dia telah menumpahkan darah si fulan. Ya, dia telah memukul si fulan. Lalu bagaimana? Fayu'ta hadza min min hasanatihi wa hadza min min hasanatihi. Maka diberikanlah ya orang yang dizaliminya itu kebaikan-kebaikan yang telah dia kumpulkan tadi. Kebaikan-kebaikan yang telah dia koleksi tadi diberikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya. Ya pahala-pahala yang telah dia peroleh tadi dibagi-bagikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya. Fa in faniyat hasanatuhu ya qabla an yuqda'a ma alaihi jika telah habis kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala kebaikannya, sementara kasusnya belum selesai, ya urusannya juga belum selesai, ya maka ya ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi akan diambil kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang yang pernah didoliminya tadi lalu di, di, dipikulkan ataupun diserahkan dilemparkan kepadanya thumma turiha finnar kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka wal Nah, inilah dia orang yang muflis, orang yang sudah ya men, e, mengumpulkan dan mengoleksi pahala-pahala dari amal-amal kebaikannya, ibadah-ibadah yang dia, telah dia kerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah, ya. Bukanlah dia seorang yang ria dan bukanlah dia seorang mubtadi', bukanlah seorang yang berbuat bid'ah di dalam ibadahnya. Ya, dia sudah melakukannya dengan baik, mengikuti dua syarat diterimanya amal, dan amalnya itu telah berbuah pahala. Namun sayang, semuanya itu sirna karena dia banyak mendolimi orang lain. Ternyata hablun minan nasnya hancur berantakan. Dia telah memukul si fulan, dia telah mengambil harta si fulan, dia telah menggelapkan harta si fulan, dia telah mengkhianati si fulan, dia telah mencaci maki si fulan, dia telah memfitnah si fulan, dia telah memukul si fulan, maka kebaikan-kebaikannya itu akan diserahkan kepada orang-orang yang telah dizaliminya. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Di dalam hadis yang kita sampaikan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan salah satu di antara perkara yang sangat menakutkan ya dari perbuatan zalim itu adalah ya terkabulnya doa orang yang kita zalimi terkabulnya doa orang yang kita zalimi. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz ke negeri Yaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kepadanya ya, ya tentang kaedah-kaedah di dalam dakwah, yaitu ajaklah mereka pertama kepada syahadat la ilaha illallah, kemudian ajarkan kepada mereka sholat lima waktu, kemudian ajarkan kepada mereka bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW memperingatkan kepada Muaz. Ya, Muaz eh, Rasulullah mengatakan, "Ittaqi da'watal madlum." Ya, hati-hatilah. Ya, berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang didalimi. karena fa laisa bainaha wa hijab. Karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak ada penghalang atas uh, uh, tidak penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita tidak tahu apa yang terlontar dari lisan doa orang yang kita zalimi. Ya kita tidak tahu ya doa apa yang terlontar dari lisan orang yang kita zalimi. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang hancur, ya lebur agama dan dunianya karena perbuatan zalim yang dia lakukan, ya. Ya, lalu orang-orang yang dizaliminya itu berdoa memohon kepada Allah, mengangkat tangannya, ya, dan menghadapkan wajahnya kepada Allah. Dia mengadukan ya kezaliman yang dilakukan terhadap dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ittaqu da'watal mazlum. Ittaqu da'watal Ya takutlah kamu atas doa orang-orang yang terzalimi. Ya fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Yaqulullah wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Ya takutlah kamu atas doa orang yang terzalimi karena doanya terangkat di atas awan. Kemudian Allah akan berkata, demi kemuliaan dan keagunganku, niscaya aku akan menolongmu walaupun setelah beberapa waktu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ittaqu da'watal mazlum ya fa innaha tas, tas'adu ila sama' ka'annaha syararah. Ya takutlah kamu atas doa orang-orang yang terzalimi karena doanya doanya akan naik ke langit seperti percikan api ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an nah demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita akibat dari perbuatan zalim itu bahwa orang-orang yang ditalimi, ya, orang-orang yang terzalimi ya dengan perbuatan zalim itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Munawi mengatakan ya, zalim itu adalah perbuatan melewati batas dan berbuat aniaya kepada orang lain. Ya, berbuat aniaya kesewenang-wenangan terhadap orang lain. Ragib mengatakan Dalim menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu di selain tempat yang dikhususkan baginya. Yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu dikatakan dalim, Ya, mengurangi ataupun menambahi atau meletakkannya di luar waktunya atau di luar batasnya. Nah, ini merupakan suatu uh, eh, ini merupakan uh, arti dari satu kedaliman atau arti dari zulum yaitu zalim. Nah demikian. Dan kezaliman yang paling buruk adalah kezaliman kepada orang yang tidak memiliki penolong selain Allah. Ya Ibnu Abdul Aziz berkata, waspadalah kamu, waspadalah kamu ketika mendolimi orang yang tidak mendapat pertolongan untuk mengalahkanmu selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezaliman ini ya ikhwan fiddin bisa dalam bentuk kezaliman terhadap Allah, nah itulah kezaliman yang sangat buruk yaitu berbuat zalim kepada Allah dengan berbuat syirik kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menyebut e, dosa syirik itu sebagai sebuah kezaliman. Yang menyebut syirik itu sebagai sebuah kezaliman. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ya bunayya la tusyrik billah fa inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik. Ini adalah pesan Luqman kepada anaknya. Karena kesyirikan itu merupakan satu bentuk kezaliman yang sangat besar. Eh, karena kezaliman karena kemusyrikan itu ya adalah suatu kezaliman ya yang sangat besar. Ya kezaliman yang terbesar. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan atasnya surga dan Allah tempatkan Allah siapkan tempatnya di neraka wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim maksudnya di sini adalah orang-orang yang berbuat syirik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut syirik itu sebagai suatu bentuk atau tindak kezaliman dan itulah kezaliman yang paling besar. Kemudian kezaliman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan perbuatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk kezaliman, ya. Dan termasuk juga bentuk kezaliman terhadap sesama makhluk. Apalagi yang ditolimi itu adalah seorang muslim yang mana ya walinya adalah Allah Subhanahu wa taala perlindungannya pelindungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau dia dizalimi maka ia akan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwani fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Nah, sesungguhnya kezaliman di dunia adalah kegelapan. Ya, di atas kegelapan. Dzulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kezaliman di dunia adalah eh, kegelapan di atas kegelapan. Ya. Jadi ke Maksudnya adalah kezaliman akan menimbulkan kegelapan di dalam hati. Ya, kezaliman itu akan menimbulkan kegelapan di dalam hati. Jika hati telah gelap, hati akan bimbang dan merasa sempit. Lalu hidayah dan penglihatan ya akan hilang dan berakhir dengan kerusakan. Orang yang seperti itu di akhirat akan berada dalam kegelapan ya akan akan berada di dalam kegelapan. Nah itulah dia kegelapan ya ba'daha fauqa kegelapan yang saling bertumpang tindih satu sama lainnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqud dzulm fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah hindarilah oleh kamu perbuatan zalim karena perbuatan zalim itu ya merupakan kegelapan ya pada hari kiamat ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an ya kita harus meyakini ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia bahwa setiap amalan akan dibalas kama tadinu tudan bagaimana kamu berbuat begitulah kamu akan dibalas Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi siapapun pada hari kiamat nanti. La dzulmal yaum. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan mawazin al-qist, yaitu timbangan keadilan, hukum yang adil di tengah-tengah manusia. Maka setiap amalan, setiap perbuatan yang kita lakukan akan dibalas sesuai dengan amal tersebut, sesuai dengan perbuatan tersebut ikhwanifiddin. Kalau perbuatan zalim yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukan akan membalasnya sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan, ya, sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Maka dari itu ikhwanifiddin, ya ahsin wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang ber, apa namanya berbuat kerusakan, orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi hindarilah bentuk-bentuk kedaliman. Ya, hindarilah bentuk-bentuk kedaliman karena kedaliman itu akan merupakan kegelapan bagi kita nanti yang menyeliputi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, ya, maupun di akhirat. Ikhwanifiddin, Ibnul Jauzi di dalam Sayyidul Khatir telah mengatakan, ya ketahuilah bahwa sesungguhnya balasan selalu mengintai, baik balasan yang ya, baik maupun balasan yang buruk. Ya, merupakan suatu ketertipuan, ya, satu keterperdayaan. Jika orang yang melakukan dosa menyangka dirinya akan diampuni karena, karena tidak melihat balasan atas apa yang telah ia lakukan. Ya demikianlah orang-orang berbuat zalim. Dia merasa bahwa perbuatan zalimnya itu tidak menimbulkan balasan apa-apa, ya, eh, pengaruh apa-apa terhadap dirinya. Dia merasa orang lain tidak mampu membalas kezalimannya. Lalu dia pun dengan semena-mena ataupun semakin menjadi-jadi bentuk eh, tindakan kezalimannya. Ingatlah, ya ketahuilah bahwa sesungguhnya balasan akan selalu mengintai. Sama halnya balasan yang baik maupun balasan yang buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala Ya apapun yang kita lakukan baik maupun buruk kita akan melihat balasannya di dunia maupun nanti di akhirat wa iyyakum jami'an ya. Jadi merupakan ketertipuan jika orang yang melakukan dosa menyangka dirinya akan diampuni karena tidak melihat balasan atas apa yang telah ia lakukan. Padahal Balasan itu mungkin datang setelah beberapa waktu, ya. Jarang sekali orang yang mengerjakan dosa lalu tidak dibalas. Ya, lalu tidak dibalas, ya. Nah, demikian. Taib. Jadi ini merupakan suatu uh, kita katakan pelajaran bagi kita. Ya janganlah kita uh, semena-mena terhadap uh, orang lain. Ya berbuat sewenang-wenang atau semena-mena terhadap orang lain. Dan kita merasa bahwa perbuatan kita tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ya ingat bahwasanya antara sesama hewan saja Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan di antara mereka. Hewan yang zalim akan diadili karena menzalimi hewan yang yang yang dizaliminya, ya. Ya, ya hewan yang dizaliminya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tadi, ya kambing yang yang bertanduk ya akan di, akan diadili karena menanduk kambing yang tidak bertanduk dan kambing yang tidak bertanduk itu diberi hak untuk mengkisasnya ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah demikian ikhwan fiddin. Jadi di sana ada bentuk-bentuk kezaliman ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ada beberapa bentuk-bentuk kezaliman. Di antaranya adalah kezaliman manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah jenis kezaliman yang paling besar ya nah sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innasyirka la zulmun azim sesungguhnya ya apa namanya e, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu ya adalah benar-benar kezaliman yang besar nah demikian nah kemudian kezaliman manusia kepada manusia yang lain ya kezaliman manusia ya kepada manusia yang lain Nah kemudian kezaliman manusia kepada dirinya sendiri. Ya, seorang yang mendoliminya diri eh, mendolimi dirinya sendiri. Ya, diantaranya adalah karena dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini ya adalah bentuk kezaliman seorang insan terhadap dirinya sendiri. Nah, itulah dia bentuk-bentuk kezaliman, ya, kezaliman manusia kepada Allah dengan berbuat syirik, kezaliman manusia kepada Rasulnya, yaitu dengan mengabaikan sunnah-sunnahnya, berbuat bid'ah, kemudian kezaliman manusia kepada manusia yang lain, nah kemudian kezaliman manusia kepada dirinya sendiri. Ya, dan sumber dari kezaliman ini, Khonifuddin dan para pendengar yang berbahagia adalah kebodohan. Ya, kebodohan adalah sumber keburukan. Ya, banyak manusia ya jatuh ke dalam kezaliman disebabkan kebodohan atau ke, kejahilan ya disebabkan kejahilannya Ibnu Qayyim mengatakan pada mulanya manusia diciptakan dalam keadaan zalim dan jahil ya ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala innahu kana zaluman jahula sungguhnya manusia itu diliputi dengan kejahilan dan kebodohan ke, ke, kezaliman dan kejahilan ya diciptakan dalam keadaan zalim dan jahil dia tidak dapat terlepas dari kebodohan dan kejahilan dan kezaliman kecuali Allah Subhanahu wa taala mengajarinya ilmu yang bermanfaat dan mengilhamkan petunjuk kepadanya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarinya apa yang bermanfaat untuknya sehingga ia keluar dari kebodoh, dari kejahilan dan memberikan manfaat kepada ilmunya yaitu Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk mendalami agama, yaitu tafaqquh fid din. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi kalau kita ingin keluar dari kejahilan dan kezaliman, obatnya adalah tafaqquh fid din, menuntut ilmu agama. Ya dengan itu kita akan terangkatlah kejahilan dan kezaliman atas diri kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengajarinya apa yang bermanfaat untuknya hingga ia keluar dari kejahilannya. Dari itu ia pun akan keluar dari kezaliman. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkannya tetap berada pada asal penciptaannya. Innahu kana zaluman jahula. Itulah dia tabiat asal manusia, penuh dengan kezaliman dan penuh dengan kejahilan. Dan obat semua itu adalah dia menuntut ilmu, dia belajar, dia mengangkat kejahilannya dan membersihkan dirinya dari kezaliman-kezalimannya ya dengan ilmu tersebut ya. Nah demikian. Ya dengan demikian sumber segala kebaikan adalah ilmu dan keadilan ya. Sementara sumber segala keburukan adalah kejahilan dan kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan batas untuk keadilan yang diperintahkan karena itu barang siapa yang melewati batas keadilan itu, ia adalah orang yang zalim. Ia adalah orang yang berbuat aniaya, serta berhak mendapat celaan dan hukuman sesuai dengan kezaliman dan aniaya yang ia lakukan. Ikhwanifiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga pernah mengatakan, eh, sesungguhnya manusia tidak berselisih, tidak berbeda pendapat, sepakat bahwa akibat kezaliman itu sangatlah berbahaya dan akibat ya dampak dari keadilan itu ad, sangatlah mulia. Ya, jadi kezaliman itu akan membawa akibat yang sangat berbahaya, sementara keadilan itu akan membawa hasil yang mulia. Ya, karena itu telah diriwayatkan bahwa sungguhnya Allah akan menolong negara yang adil. Ya, negeri yang adil yang menegakkan keadilan walaupun penduduknya kafir dan tidak menolong negara yang zalim walaupun penduduknya adalah mukmin. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya di dalam kitab Al-Hisbah ya beliau menyatakan seperti itu. Jadi apabila manusia menegakkan keadilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ya Allah Subhanahu wa taala akan eh, akan akan eh, memberikan eh, apa namanya kita kata kebaikan dari keadilan yang mereka tegakkan. Namun apabila mereka ya berbuat zalim, ya, berbuat aniaya, ya maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurun, menurunkan kebaikan bagi mereka ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah demikianlah ya. Uh, semua itu uh, apa namanya kita katakan hendaknya menjadi pelajaran bagi kita agar kita uh, berhati-hati ya terhadap uh, segala macam bentuk uh, kezaliman ikhwan fillah. Dan kezaliman itu juga akan uh, bisa menghilangkan ya kenikmatan ya menghilangkan kenikmatan ya ya bahwasanya ya, perbuatan zalim itu akan menghilangkan kenikmatan Ya, nah Ibnul Jauzi ya berkata kepada orang-orang yang zalim ya, kepada eh, kepada orang-orang yang zalim ya yaitu beliau menulis dalam buku beliau yang berisi seruan kepada orang-orang yang berbuat zalim yaitu di dalam eh, kitab beliau eh, beliau mengatakan ya apakah kalian tidak mendengar seruan yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 59 dan penduduk negeri itu telah kami binasakan karena mereka berbuat zalim apakah kalian tidak mendengar peringatan yaitu uh, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 102 dan begitulah siksa Rabbmu apabila dia menyiksa negeri-negeri yang berbuat zalim dan apakah ya tali-tali nafsumu tidak putus oleh ayat uh, oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 11 dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan. Dan apakah istana-istanamu tidak runtuh dengan ke kekuatan ayat ini? Yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 45. Ya, betapa banyak negeri-negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim sehingga runtuh bangunan-bangunannya dan betapa banyak sumur-sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Apakah kalian tidak mendengar suara yang ditujukan kepadamu dalam surat Al-Ankabut ayat 40? maka masing-masing mereka itu kami adab karena dosa-dosanya. Wahai manusia, kata beliau, perbuatan aniayamu kepada dirimu sendiri adalah sangat buruk. Dan ingatlah, sesungguhnya perbuatan aniayamu kepada orang lain adalah lebih buruk lagi. Jika kamu tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain, maka janganlah kamu menyakitinya. Dan jika kamu tidak dapat memberikan pemberian kepadanya, maka janganlah kamu mengambil darinya, merampas hartanya atau merampas darinya. Janganlah kamu menyerupai ular yang suka menempati wilayah yang telah digali oleh hewan yang lain. Dan janganlah kamu menyerupai hewan dalam menyiksa temannya. Sesungguhnya di antara hewan ada yang baik dan ada yang jahat seperti juga manusia. Maka temukanlah sifat yang baik dan tinggalkanlah sifat-sifat yang buruk. Ikhwanifiddin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Coba lihat ya perkataan yang sangat indah dari Ibnul eh, Ibnu Jauzi ya beliau memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim ya wahai manusia perbuatan aniayamu kepada dirimu sendiri adalah buruk kita mendolimi diri kita sendiri itu adalah suatu keburukan namun lebih buruk lagi ya jika kita berbuat aniaya terhadap orang lain nah jika kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya kita tidak bisa memberikan faedah kepada orang lain, maka janganlah kita mendoliminya, ya, janganlah kita menyakitinya. Dan jika kita tidak bisa memberi, maka janganlah merampas atau mengambil darinya tanpa hak. Ya, janganlah seperti ular yang apa namanya suka merampas wilayah yang telah digali oleh hewan lain. Nah, yang demikian Ikhwan Ifidin satu satu tamsil yang sangat eh, bagus Ikhwan Ifidin yang telah disampaikan eh, oleh Ibnul Jauzi. Nah, jadi kenikmatan orang-orang yang zalim ya akan hilang ya karena kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan ya jadi kezaliman itu akan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang diraih oleh seseorang. Ya, kenikmatan akan hilang karena perbuatan dolim yang mereka lakukan. Sementara aib yang ditimbulkannya tetap abadi. Ya, mereka pergi menuju negeri siksaan yaitu akhirat dengan ancaman azab dan mereka akan dijerumuskan di tengah-tengah bebatuan yang berapi. Tidak ada penolong, tidak ada teman, dan tidak ada tetangga baginya. Tidak ada yang mampu dia jadikan sebagai pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah berpas diri terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penolong ya bagi orang-orang yang terzalimi kepada orang-orang yang menzalimi? Ya, demikian ikhwan fillah. Ya. Nah, jadi ini merupakan suatu peringatan yang sangat e, berharga dari e, Imam Ibnu Jauzi bahwa kezaliman itu akan menghilangkan kenikmatan yang kita miliki. Nah, kemudian ikhwan ada tiga jenis catatan kezaliman pada hari kiamat. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyimil Jauziyah, beliau mengatakan ada tiga jenis catatan kezaliman di sisi Allah pada hari kiamat. Yang pertama adalah catatan kedaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, catatan kezaliman yang tidak dibiarkan Allah begitu saja. Ya, catatan kezaliman yang tidak dibiarkan Allah begitu saja. Yaitu kezaliman seseorang hamba kepada hamba yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi balasannya secara adil dan sempurna. Kemudian yang ketiga adalah catatan kezaliman yang tidak begitu dituntut Allah. Yaitu kezaliman seseorang terhadap Robnya selain syirik. Ya, yaitu seorang mendolimi dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala ya ya berkaitan dengan orang yang mendolimi mendolimi dirinya sendiri, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua. Yang pertama adalah al-mujahirun, yaitu orang yang mendolimi dirinya sendiri dan dia lakukan secara terang-terangan di hadapan orang lain. Misalnya dia mabuk, mabuk mendolimi diri sendiri dan dia lakukan itu di tengah-tengah orang ramai. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan orang ramai ya dan menyebutnya dengan sebutan yang buruk ya, yaitu ya sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukannya di dunia. Nah demikian, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menutupi aibnya Allah Subhanahu wa taala akan membongkar rahasianya dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan memaafkannya. Inna ummati kulluhum kulluhum mu'afan illal mujahirun. Sesungguhnya semua umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahirun, yaitu orang-orang yang berbuat dosa pada pagi hari kemudian dia menceritakannya pada siang hari. Ya, orang yang berbuat eh, berbuat dosa pada malam hari kemudian dia ceritakan dia sebarkan dosanya itu pada siang hari dan orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari kemudian dia sebarkan dosanya itu pada malam hari. Nah itu orang-orang yang mujahirun. Nah kemudian orang-orang yang yang yang selain itu, yaitu orang-orang yang mendolimi diri mereka dan mereka tidak menampakkan dan menunjukkannya kepada orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggilnya dan jika Allah berkehendak Allah akan memaafkannya jika Allah berkehendak maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya sesuai dengan perbuatan kezalimannya. Allah tidak akan membongkar aibnya di hadapan makhluk-makhluknya. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi catatan kezaliman yang ya apa namanya yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya selain syirik. Jenis kezaliman yang ketiga ini adalah yang paling ringan dan paling mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, beristighfar dan menutupinya dengan kebaikan-kebaikan. Ya, e, Allah Rasulullah mengatakan ya di dalam hadis beliau, ittaqillah haitsuma kunt bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, Iringilah keburukan-keburukan itu dengan perbuatan-perbuatan kebajikan, niscaya akan menghapusnya, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Demikian ikhwanifiddin. Ya jadi ya, kezaliman yang ketiga ini bisa dihapus dengan taubat, istighfar, ya banyak-banyak berbuat baik dan musibah yang menimpa, sakit misalnya itu dapat menghapus ya kezaliman yang ketiga ini. Tidak kezaliman yang pertama dan yang kedua, ya. Kezaliman seorang terhadap Allah ya dan kezaliman seorang terhadap ya manusia lainnya. Nah demikian itu akan pasti Allah akan adili secara adil ya dengan keadilan yang sempurna pada hari kiamat. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Nah, berkaitan dengan uh, bahaya kezaliman itu sendiri ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tadi sudah kita uh, sebutkan ya bahwasanya orang yang berbuat zalim akan menemukan buah-buah kezalimannya di dunia uh, dan uh, sebelum di akhirat. Ya di dunia sebelum di akhirat. Ya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ma min dambin ajdar ayu ajjilallahu fid dunya ma ma yudakhiruhu fil akhirah min al baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih patut dipercepat siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya di dunia beserta dengan apa yang telah dipersiapkan untuknya di akhirat selain daripada dosa aniaya al-baghi menganiaya orang lain berbuat aniaya terhadap orang lain dan memutus tali kekerabatan, tali silaturahim. Ikhwani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sangat banyak sekali eh, bahaya dari perbuatan zalim tersebut. Ya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang yang zalim dan akan menyiksanya dengan berbagai macam siksaan ya dan azab. Kemudian yang kedua, terkabulnya doa orang yang terzalimi. Yang ketiga, hancurnya kehidupan dunia dan negeri orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian orang yang zalim akan dijauhi oleh makhluk, ya karena mereka mereka takut akan aniayanya dan kezalimannya. Sebagaimana eh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya inna min asyarin nas man tarakahun nas ittiqa asyarrihi. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang dijauhi oleh manusia karena mereka menghindari keburukannya, kezalimannya. Nah, kemudian kemaksiatan orang yang zalim akan menular kepada orang lain. Jadilah dia orang yang sanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ya wala yunqasu min auzarihim syai'a barang siapa yang mencontohkan satu keburukan maka baginya dosa atas keburukan itu dan orang-orang yang menirunya dan mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau kita berbuat zalim, itu sangat rentan ditiru oleh orang lain. Nah, apabila perbuatan dolim kita itu ditiru oleh orang lain, maka kita juga akan menang akan memikul keburukannya ikhwan Azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana ya Allah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berkaitan dengan dosa pembunuhan bahwa ya anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan itu akan memikul dosanya ya karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan itu dosa kedaliman yaitu membunuh manusia tanpa hak itu Nah demikian ikhwanifiddin. Jadi kemaksiatan orang yang zalim itu akan menular kepada orang lain. Nah kemudian kezaliman merupakan bukti kegelapan dan kerasnya hati orang yang zalim. Kalau kita berbuat zalim maka hati, hati kita akan bertambah keras. Ya hati kita akan bertambah hitam dan itu merupakan kezalim, eh, ke kegelapan, ya dulumat kegelapan di dunia sebelum kegelapan di akhirat. Nah kemudian tidak memberikan hukuman kepada orang yang zalim akan mengakibatkan kehancuran umat. Yaitu apabila kezaliman dibiarkan merajalela, maka akan mengakibatkan hancurnya umat manusia. Hancurnya satu negeri karena uh, kezaliman yang dibiarkan di antara mereka. Kemudian kebencian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang zalim. Nah, kemudian yang yang berikutnya kehinaan orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian yang yang berikutnya orang yang zalim tidak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia akan terhalang dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang zalim itu akan tergolong sebagai orang yang muflis. Kebaikannya ya apa namanya? Eh, hang, uh, menguap, hancur binasa lalu dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka wal billah. Nah demikianlah ikhwan fillah azani Allah wa ikum jami'an berkaitan dengan uh, dosa uh, apa namanya kezaliman. Maka takut dzulum fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Itna hindarilah kezaliman karena kezaliman itu merupakan kegelapan ya bagi seorang hamba di akhirat nanti. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li muslimin innahu huwal ghafurur rahim sekarang syukuran jazakallah khairan barakallahu fiik para ustaz dan demikian ikhtal iman rahimanillah pada pendengar radio Raja dimanapun Anda bisa menyaksikan kami. Materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Isan Al-Maidani Hafizullah Ta'ala dari pembahasan al kabair yaitu poin mengenai dosa kezoliman mudah-mudahan kita dapat menjauhinya dan selanjutnya kan kami buka sesi tanya jawab sebelum kami mengangkat pertanyaan di line telepon ada beberapa pertanyaan senada Ustadz di pesan singkat ini yaitu di antaranya dari Umu Fadel dan penanya yang lainnya yang cukup banyak yaitu bagaimana eh, apabila kita menzolimi orang-orang kafir Apakah tetap akan eh, dibalas di akhirat nanti atas kezoliman kita baik yang sengaja ataupun tidak sengaja Dan jika orang kafir tersebut eh, selalu menyakiti tetangganya Bolehkah kita mendoakan keburukan baginya? Mohon jawabannya Ustaz kalau yang kita lakukan itu adalah kedaliman, maka setiap kedaliman akan mendapat hukuman. Terlepas siapa yang kita dalimi. Ya, binatang pun kalau kita dalimi, kita akan mendapatkan hukuman atas kedaliman kita. Demikian pula orang kafir. Dalam satu hadis ya dikatakan ittaqud eh, da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laysa dunah hijab. Takutlah atas doa orang yang terzalimi walaupun ia adalah orang kafir karena tidak ada penghalang bagi doanya. Demikian juga Rasul mengatakan dakwat al-mazlum mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Ya, doa orang yang terzalimi itu akan dikabulkan jika ia adalah orang walaupun dia adalah orang yang bejat. Ya. Nah, jika ia adalah orang yang bejat maka kebejatannya itu untuk dirinya sendiri, ya atas dirinya sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dosanya uh, doanya ikhwani fiddin azni Allah wa iyyakum jami'an. Ya jadi walaupun yang kita kita zalimi itu adalah orang kafir, maka kita akan terkena juga uh, akibat dari dosa uh, tersebut ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, apabila ya, apabila yang kita lakukan itu adalah kezaliman. Ya, tapi kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh syariat, ya, apa yang diperintahkan oleh syariat, ya, perbuatan kita sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan hukum-hukum syar'i. Ya, walaupun orang memandangnya itu satu kedaliman, nah itu bukanlah satu kedaliman ikhwan Seperti misalnya kita berjihad melawan orang kafir, ya, yang yang yang apa namanya yang yang berhak untuk kita perangi. Ya, dan itu bukanlah satu pelanggaran. Ya, ya bukanlah satu tindakan yang melanggar hukum misalnya. Maka ini bukanlah kedaliman. Tapi kalau yang kita lakukan itu adalah bentuk kedaliman, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Meskipun dia adalah orang kafir. Ya misalnya orang kafir yang yang tidak layak untuk ditumpahkan darahnya misalnya ya kafir dimi yang mendapat perlindungan dari ya penguasa muslim. Nah lalu kita zalimi dia, kita rampas hartanya, kita ya tumpahkan darahnya. Maka uh, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa Nabi SAW berlepas diri dari orang-orang yang ya apa namanya yang menumpahkan darah eh, seorang kafir dimi ya kafir yang telah terikat perjanjian dengan eh, dengan dengan dengan kaum muslimin ya misalnya nah ini mereka terpelihara darahnya nah kalau kita melakukan tindak kezaliman terhadap mereka maka kita akan mendapatkan hukuman di dunia dan juga hukuman di akhirat ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an atas ya, kita katakan kezaliman yang kita lakukan Wallahu a'lam bisawab. Nah, kalau orang orang kafir itu berbuat zalim, maka ya sebagaimana kata Nabi tadi bahwa doa orang yang terzalimi itu bisa dikabulkan. Apalagi yang di, yang ditolimi itu seorang mukmin, seorang yang yang yang apa namanya ya sebagaimana dikatakan tadi, hati-hatilah kamu terhadap ya apa namanya kezaliman terhadap orang-orang yang yang apabila dia meminta hanyalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka ditolimi. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kezaliman yang paling buruk adalah kezaliman kepada orang yang tidak memiliki penolong selain Allah. Nah, kezaliman orang kepada orang yang tidak memiliki penolong selain Allah. Siapa mereka? Yaitu kaum mukminin. Nah, lebih-lebih lagi kalau yang berbuat zalim itu orang kafir. Nah, doa doa si mukmin ini pas, uh, tidak akan terhalang atau tidak akan terhijab di antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengabulkan doanya. Nah, demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Memang pada masa sekarang ini, pada zaman sekarang ini, untuk mencari keadilan di tengah-tengah manusia itu susah. Orang berbuat zalim terhadap diri kita, harta kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mencari keadilan di dunia ini sekarang ini susah. Ya. Di dunia ini susah, ya, di sini juga susah ya maka doalah ya kekuatan orang-orang yang lemah ikhwanifidin ya sesungguhnya kalian mendapat pertolongan melalui doa orang-orang yang lemah hati-hatilah terhadap doa orang-orang yang lemah ini orang-orang yang terzalimi ini ikhwanifidin azan Allah wa iyyakum jami'an taib Wallahu alam bisawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz dan selanjutnya kami beralih di line telepon di 0218236543. Sudah ada Ibu Ai yang berada di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, iya, tentang kezoliman Pak Ustaz Seandainya seorang muslim eh, Tadinya seorang muslim berbuat zolim Hampir dari separuh umurnya kemudiannya dia tidak uh, tidak bertobat hanya melakukan ibadah sholat kebaikan uh, apa namanya seperti ibadah-ibadah yang seharusnya wajib selama ini dilakukan apakah kezoliman kemusrikannya itu bisa diampuni Tuhan Baik. Yang kedua Pak Ustadz, apakah hasil kezaliman yang kita dapat mencari uang dengan hasil kezaliman kemudian uang itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin, apakah itu menghapus kezalimannya? Cukup itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak Ustadz? Ya, coba disimpulkan pertanyaan. Iya, yang eh, pertama Ustadz, jadi ada seseorang yang setengah uh, paruh hidupnya itu berbuat kezoliman, namun di akhir kehidupannya dia uh, tidak, maksudnya hanya berbuat dengan sholat dan ibadah-ibadah wajib saja. Apakah hal tersebut hanya akan dapat menghapus kezolimannya? Dan yang kedua, uh, uang yang didapat dengan hasil kezoliman kemudian diinfakkan kepada hal-hal yang baik, apakah dapat menghapus kezolimannya juga Ustadz? Ya, yang pertama tentunya taubat orang-orang yang berbuat dolim terhadap orang lain. Ya, para ulama menjelaskan syarat taubat. Syarat taubat ada tiga. Yang pertama adalah dia segera menghentikan perbuatan dosanya. Ya, yang kedua dia menyesal atas perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, dia berazam untuk tidak kembali mengulanginya di lain waktu. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan apabila dosanya ini berkaitan dengan orang lain, yaitu dalam bentuk kezaliman terhadap orang lain, maka syaratnya bertambah satu, yaitu dia mengembalikan ya hak kepada yang memilikinya. Kalau itu berupa harta, maka dia kembalikan harta kepada yang memilikinya. Misalnya bentuk dosa dan kezalimannya itu adalah merampas harta orang lain, menggelapkan uang orang lain, ya mencurangi uh, uang orang lain, maka dia harus mengembalikannya. Ya, taubatnya adalah dia melakukan tiga perkara yang kita sebutkan pertama tadi, kemudian ditambah yang satu ini yaitu dia mengembalikan uang itu kepada yang bersangkutan ya, kepada pemiliknya tentunya. Kalau berupa kehormatan, maka dia minta halal dari dari orang yang di apa namanya di di eh, didoliminya itu ya eh, orang yang telah dia robek kehormatannya dia minta halal misalnya dia pernah memfitnah seseorang dia minta halal kepada si fulan yang pernah difitnahnya itu ya selama itu tidak menimbulkan keburukan yang lebih besar lagi ya nah demikian jadi dia minta halal ya dia minta maaf kepada yang bersangkutan nah demikian ya itulah dia syarat ya taubat bagi orang yang berbuat e, dosa yang dosanya itu ada kaitannya dengan orang orang lain. Nah demikian khonifuddin nah, ya Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu ya para ikhwafiddin berhati-hatilah terhadap uh, satu bentuk dosa ya yang uh, yang mana dosa itu berkaitan dengan orang lain. Ya bentuk kezaliman terhadap orang lain. Ini sungguh sangat sangat kita katakan sangat mm, berbahaya dan sangat berat akibatnya. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hisham bin Urwah dari ayahnya ya disebutkan bahwa Arwa bin Uwais menuduh ya Said bin Zaid telah merampas tanahnya. Maka Arwa bin Uwais Urwah bin uh, Arwa bin Uwais mengajukan hal ini kepada Khalifah Marwan bin Hakam. Menanggapi tuduhan itu Said berkata, Apakah aku merampas tanahnya setelah aku mendengar hadis tentang masalah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lantas Marwan bertanya, "Apa yang telah engkau dengar?" Maka Said menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi dhulman, tuwiqahu ila sab'i ila sab'i ardin." Barang siapa yang merampas tanah walaupun sejengkal secara zalim, maka ia akan dikalungkan dengannya sampai dengan tujuh bumi. Tujuh lapis bumi. Maka Marwan berkata kepadanya, Aku tidak akan menanyakan bukti kepadamu setelah ini. Ya, Said lantas berdoa, Ya Allah, jika perempuan ini berdusta, maka butakanlah matanya. Dan bunuhlah ia di tanahnya. Nah, itu doa Said. Ya, doa Said. Maka ikhwanifiddin perempuan tersebut menjadi buta setelah itu dan meninggal ketika berjalan di tanahnya lalu terjatuh ke dalam lubang. Nah demikian ikhwanifiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi dia eh, apa namanya? Eh, diadukan oleh Arwa binti Uwais ya, ya dia menuduh Sa'id bin Zaid telah merampas tanahnya. Ya, Said mengatakan kepada Marwan, waktu itu khalif apa namanya? ya Amir ya di Madinah, Ya, bagaimana aku bisa merampas tanahnya sementara aku telah mendengar Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka dia akan dikalungkan dengan tujuh lapis bumi. Ya, mana mungkin aku merampasnya setelah aku mengetahui hadis Nabi ini. Ya, namun ya, apa namanya perempuan itu Arwa binti Wais tetap pada tuduhannya dan e, Marwan memenangkannya. Ya, akhirnya apa? Tanah itu menjadi milik Arwa binti Wais maka Sa'id berdoa. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa orang yang dizalimi. Beliau mengatakan, "Ya Allah, jika perempuan ini berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di tanahnya itu." Maka perempuan tersebut buta setelah itu dan meninggal mati dia ketika berjalan di tanah yang dirampasnya dari Sa'id tersebut. Dia jatuh dalam lubang dan mati. Khonifiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian juga ada satu kisah yang disebutkan oleh uh, apa namanya Imam bukhari ya dari Jabir bin Samurah yang mengatakan bahwa penduduk Kufah mengadukan saat kepada Khalifah Umar. Kemudian Umar memecatnya dan menggantinya dengan Ammar karena laporan dan pengaduan tersebut. Mereka menuduh saat tidak baik dalam solat. Maka menanggapi hal ini Umar mendatangkan saat setelah saat sampai di hadapannya, Umar bertanya kepadanya, "Wahai Abu Ishaq, yaitu kunyahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya mereka menuduhmu bahwa engkau tidak baik tidak baik mengerjakan salat." Maka Abu Abu Ishaq yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ketahuilah bahwa sungguhnya aku salat bersama mereka dengan dengan sesuai dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyimpang darinya. Aku salat Isya dengan memperpanjang dua rakaat pertama dan memperpendek Eh, dua rakaat kedua. Maka Umar berkata, itulah yang mereka tuduhkan kepadamu, hai Abu Ishaq. Umar lalu mengutusnya bersama dengan seorang laki-laki, ya untuk melacak masalah ini di Kufah. Mereka mendatangi setiap masjid dan bertanya tentang solat solat eh, solat Saad bin Abi Waqqas. Setiap orang yang ditanya selalu memuji Saad. Akhirnya sampailah di masjid Bani Abbas. Ada salah seorang yang dipanggil yang dipanggil dengan nama Usamah bin Qatadah ya dan di eh, kunyahnya Abu Sa'adah ya sampai di Masjid Bani Abbas mereka bertemu dengan seorang yang bernama Usama bin Qatadah kunyahnya Abu Sa'adah ia berkata kalian menanyakan saat kepada kami maka kami katakan bahwa sungguhnya saat tidak ikut bersama pasukan tidak membagi dengan dengan dengan pembagian yang adil dan tidak adil dalam memutuskan hukum maka saat berkata demi Allah aku akan berdoa dengan tiga hal ya saat yang waktu itu difitnah dia ya. Dia berkata, demi Allah aku akan berdoa dengan tiga hal. Ya Allah jika hambamu itu hambamu itu dusta dan bertujuan untuk mencari muka, maka perpanjanglah usianya, perpanjanglah kefakirannya, dan timpakanlah fitnah-fitnah kepadanya. Ya, itulah doa saat kepada orang yang memfitnahnya. Nah setelah itu, ya setelah ya, ke, ke, kemudian setelah itu, setiap kali ditanya, ya Usama bin Qatada berkata, ya aku adalah orang tua yang terkena cobaan akibat doa saat. Ya Usama bin Qatada yang dulu memfitnah saat, ketika setiap kali ia ditanya, kenapa kamu kondisinya seperti ini? Maka dia mengatakan, aku adalah orang tua, orang yang tua renta yang terkena ya cobaan akibat doa saat. Ya, Abdul Malik berkata, aku melihat kedua alisnya rontok ya di kedua matanya karena lanjut usianya dan ia terkena cobaan perempuan-perempuan di jalanan. Nah begitulah ikhwanifiddin akibat dari perbuatan zalim. Maka setiap perbuatan zalim hendaknya kita minta halal kepada orang yang kita zalimi. Meskipun itu terasa berat. Namun itulah akibat dari setiap perbuatan ikhwanifiddin. Azani Allah wa jami'an. Jadi mintalah halal kepada orang yang bersangkutan. Jadi tidak cukup hanya ya kita apa namanya e, meminta istighfar ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta ya apa namanya eh, sebagaimana kata Nabi tadi mangkanat indahu madlamatun inda akhi falyatahallal minhu al barang siapa yang punya hutang kezaliman kepada orang lain itu kepada saudaranya maka hendaklah dia selesaikan sekarang nah demikian wallahu alam bisawab nah, dan juga yang yang berikutnya ya berkaitan dengan uh, kita katakan harta-harta yang diperoleh secara haram kemudian dia infakkan visa apa namanya untuk bersedekah Misalnya dulu dia korupsi, kemudian setelah korupsi dia nyesal, ya kemudian dia gunakan uang korupsinya itu untuk bangun masjid di mana-mana, ya ikhwanifiddin, tidak begitu cara penyelesaiannya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau dia korupsi, misalnya ini ya korupsi, ya maka dia wajib mengembalikan uang korupsinya itu kepada negara, ya sebanyak uang yang dikorupsinya itu. Nah demikian. Tidak boleh dia gunakan untuk bangun masjid, bangun pesantren atau bangun uh, apa namanya ya, sarana-sarana ibadah lainnya atau menyalurkannya untuk eh, saluran-saluran uh, kebaikan. Nah itu tidak bermanfaat baginya, baginya tidak bermanfaat. Ya, nah demikian. Karena Rasul mengatakan man jama'a amalan haraman summa tasaddaqa bihi falaysa lahu fihi ajrun wa kana isru alaihi. Barang siapa yang mengumpulkan harta haram kemudian dia menyedekahkannya maka ya tidak ada pahala dari sedekah yang dilakukannya itu dan sementara dosanya tetap terhitung atas dirinya. Nah demikian. Jadi kalau dia mau benar-benar bertobat, dia harus mengembalikan uang yang dirampasnya itu kepada yang yang memilikinya, yaitu kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya adalah negara, maka dia kembalikan kepada negara. Ya, kalau pemiliknya adalah saudaranya, maka dia kembalikan kepada saudaranya. Ya, tidak sah dia gunakan itu untuk ya seperti yang disebutkan tadi, disedekahkannya untuk bangun bangun masjid, bangun pesantren atau bangun apapun. Wallahu alam bisawab. Nah, khairan dan selanjutnya bagaimana Ustaz masih ada waktu? Ya satu pertanyaan lagi. Ya satu pertanyaan terakhir di pesan singkat saja. Ada pertanyaan uh, dari Abu Syahla yang berada di eh, Bandung dan penanya yang lainnya yaitu Ibrahim yang berada di eh, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika ada seseorang yang merasa terzolimi oleh perbuatan kita, sedangkan kita tidak menyadarinya atau tidak mengetahuinya? Otomatis kita tidak mengetahui dan tidak akan mengurusnya di dunia uh, yaitu dengan kata lain kita tidak akan minta maaf kepadanya karena uh, kita tidak tahu. Lalu apakah dosa karena kezaliman kita tersebut akan terhapus dengan bertobat di dunia saja? Karena kita tidak mengetahui atas kezaliman kepada orang lain tersebut, Ustaz. Iya, ini pertanyaan yang bagus, bagus sekali sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita berbuat salah, kita nggak sadar ya, kita telah berbuat salah. Ya, sementara orang lain menanggapinya itu satu satu bentuk kejahatan terhadap dirinya. Maka ya sering kita dengar dari para salaf mereka minta nasihat kepada saudaranya. Ya mereka mengunjungi saudaranya dan bertanya, ya ya fulan, adakah sesuatu yang engkau lihat kurang pada diriku? Jadi mereka senantiasa mempertanyakan diri mereka ya kepada orang lain, bukan mempertanyakan orang lain ya. Nah demikian. Ya, jadi mereka bertanya tentang diri mereka, fulan, adakah aku salah kepadamu? Fulan, adakah eh, apa namanya hutangmu hutangku kepadamu? Nah, demikian para salaf selalu menghisap diri mereka. Ya, sebelum ya datang hari penghisaban. Nah, ya mereka senantiasa minta nasihat ya kepada kepada saudara-saudara mereka. Nah, demikian selalu mempertanyakan diri mereka kepada saudara mereka ya tentang ya, apa namanya apa yang telah mereka lakukan terhadap saudara-saudara mereka. Nah ini merupakan contoh yang baik Ikhwanifiddin Karena kadang-kadang kita merasa tidak bersalah Padahal kita banyak kesalahan Kullu bani adam khotta wa khairu khotta'ina tawabun Sebenarnya tidak bukanlah suatu kita katakan ya, aib ataupun celah Ya kita bertanya fulan adakah salahku kepadamu Nah demikian. Adakah suatu yang apa namanya yang e, mengganggu dirimu ataupun satu yang me, eh, apa namanya menyusahkan dirimu? Nah demikian ya. Atau kita bertanya kepadanya, eh, minta ke, nasihat kepadanya. Nah kadang-kadang kita lihat saudara kita bersikap e, tidak biasa terhadap diri kita. Nah itu kita biarkan. Ya kita tidak tahu bahwasanya kita telah berbuat salah kepadanya. Maka tidak ada salahnya dan e, tidak ada celah dan dan cacat dan aib kita mempertanyakan diri kita kepada saudara kita tentang diri kita. Nah demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah kalaulah itu ya, terjadi tanpa eh, satu apa namanya ya kita katakan eh, kesadaran dari kita ataupun tanpa kesengajaan eh, dari kita maka Allah Subhanahu wa taala ya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memaafkan diri kita ya dengan bertaubat kepadanya. Nah demikian ikhwanifiddin azani Allah wa jami'an. Maka dari itu sering-seringlah kita eh, minta halal kepada orang lain. Coba lihat Rasulullah ini contoh ya yang di apa namanya yang diberikan oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, barang siapa yang merasa punya hutang kezaliman kepada diriku, maka hendaklah dia menuntutnya sekarang. Maka bangkitlah seseorang dan mengatakan, ya Rasulullah, engkau pernah memukul punggungku. Ya, tentunya Nabi melakukannya tanpa beliau ketahui kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, maka aku menuntut aku ingin memukul punggungmu. Nah, Nabi menyilakannya coba lihat, Nabi menyilakan orang itu untuk memukul punggungnya. Ya ternyata setelah Nabi memberikan punggungnya, ia bukan memukulnya tapi memeluknya dan mencium tanda kenabian yang ada pada punggung beliau. Ya, nah demikian. Nah ini ini satu pelajaran yang bisa kita petik bahwa Nabi mempersilahkan dirinya untuk dihisap ya di dunia. Ya, beliau bertanya kepada sahabat, siapakah yang pernah merasakan ya siapa yang pernah merasa aku pernah aku mendolimi aku mendolimi ataupun menyakiti dirinya. Nah demikian. Allahu alam bisawab. Ini adalah pelajaran yang perlu kita banyak apa namanya perlu kita ambil dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ya bahwa ya tidak eh, apa namanya ya tidak ada salahnya lah kita bertanya kepada saudara-saudara kita atau orang yang yang pernah bermuamalah kepada kita adakah kesalahan yang aku lakukan nah kalau ada ya minta maaf nah demikian maka dari itu para salaf dahulu mereka memberi apa namanya meminta maaf sebelum diminta untuk meminta maaf Demikian ikhwan fiddin. Ya, mereka bertaubat sebelum diminta untuk bertaubat. Mereka bertaubat setiap saat. Ya, mereka minta maaf setiap saat, bukan hanya waktu hari raya saja kan begitu ya, seperti seperti yang terjadi atau kebiasaan masyarakat kita. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Hmm, tapi sekarang jazakallahu khairan dan uh, dikarenakan waktu sudah habis, mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz untuk menutup acara kita kesempatan pagi hari ini. Ya, Ikhwan fillah jami'an. Tadi telah kita sebutkan ya bahwa bahaya perbuatan talim itu sangat banyak sekali. Ya, semua orang atau semua manusia pasti tahu bahwa perbuatan talim ini adalah suatu dosa di dalam Islam juga ya perbuatan zalim ini digolongkan sebagai suatu dosa besar. Nah, ada beberapa kita katakan e, bahaya dari perbuatan zalim itu yang dapat kita simpulkan yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan murka ya marah kepada orang yang zalim dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan berbagai macam e, siksaan dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya dan membiarkan kezalimannya. Yang kedua, doa orang yang terzalimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hancurnya kenikmatan ya dan kehidupan dunia dan sebuah negeri akibat ya kezaliman. Akibat kezaliman yang mereka lakukan, ya. Kemudian orang yang zalim akan dijauhi oleh manusia ya karena mereka ingin uh, mereka uh, ingin menghindari kezalimannya ya orang yang zalim itu akan dijauhi oleh manusia karena manusia akan berusaha untuk menghindari kezalimannya. Nah, kemudian kemaksiatan orang yang zalim akan menular kepada orang lain. Perbuatan orang zalim ini ya sangat rentan untuk ditiru orang oleh orang lain hingga akhirnya dia memikul dosa orang yang menirunya juga. Nah demikian. Nah kemudian kezaliman merupakan bukti kegelapan dan kerasnya hati orang yang zalim itu. Ini merupakan kegelapan di dunia dan di akhirat dan kegelapan bagi hati orang yang berbuat zalim. Nah, kemudian ya kebencian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang zalim dan bahwa Rasulullah tidak akan memberikan syafaat kepada mereka. Nah, kemudian kehinaan orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya bahwa dia akan termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang habis kebaikannya dan justru dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Nah demikianlah ikhwan fiddin mudah-mudahan kita dapat menghentikan perbuatan zalim dan berhenti dari perbuatan zalim dan menjadi hamba-hamba yang yang berbuat baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Ya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya wala la tabghil fasada fil ard fa innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu janganlah kamu berbuat kerusakan ya di atas muka bumi ya dengan berbuat zalim sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim demikianlah aku uh, qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim